Di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui Facebook, YouTube, Instagram atau streaming atau media sosial lainnya di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk membahas tentang amalan hati. Kemarin kita sudah selesai membahas tafakur. Poin terakhir adalah buah dari tafakur dan setelah itu ucapan para ulama dan amalan para ulama dalam hal dalam hal bertafakur. Selesai tafakur. Sekarang kita masuki Amalan hati yang lainnya yaitu khusyuk. Khusyuk secara bahasa mencakup beberapa makna. Khusyuk bisa bermakna tawadhu. Tawadhu itu merendah bersikap merendah, rendah hati, bukan rendah diri. Kalau orang menyatakan makna khusyuk para ulama seperti dalam maqaisul lughah mengatakan al-khasi al-mustaqin war Orang yang khusyuk adalah orang yang rendah hati dan orang yang ruku. Atau dengan kata lain al-mutadharri bahasa Sundanya DPDP. Orang yang mutakhasyi adalah huwallazi ta'ta'a ra'sahu wa tawadha'a. Orang yang khusyuk adalah orang yang menundukkan kepalanya dan dia bertawadhu. Dan banyak lagi ungkapan lainnya tentang makna khusyuk secara bahasa. Adapun menurut istilah syar'i para ulama mendefinisikan khusyuk dengan beberapa definisi yang berbeda namun maknanya mirip berdekatan. Ada yang menyatakan khusyuk adalah qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i wa dhulli. Khusyuk adalah tegaknya hati, berfungsinya hati di hadapan Allah dalam bentuk khudu dan dhulli. Khudu itu tunduk, dhulli itu merasa rendah, merasa hina. Tapi hanya di hadapan Allah. Wakila menurut pendapat lain huwal inqiyadu lil haqqo Wahuwa tafsirun bil muqtada wal lazim fal inqiyad min mujabatil khusyu menurut pendapat lain khusyu adalah tunduk kepada kebenaran dan ini adalah tafsir tentang salah satu kandungan khusyuk karena tunduk termasuk salah satu konsekuensi yang harus dilakukan oleh orang yang khusyuk. Menurut pendapat lain khusyuk adalah tadhallulul qulub li'allamil ghuyub Khusyuk adalah merendahnya hati di hadapan Allamul Ghuyub. Allamul Ghuyub itu Allah. Makna Allamul Ghuyub yang Maha mengetahui segala perkara gaib. Berkata Imam Ibn Qayyim ketika menerangkan definisi khusyuk. Wal annal khushua ma'nan yalta'imu minat ta'zimi wal mahabbah wadhullu wal inkisar makna yang benar adalah khusyuk itu makna yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sikap mengagungkan Allah mencintai Allah serta menghinakan diri di hadapan Allah. Ketika menoleh diri sendiri, dia hinakan dirinya. Ketika menoleh kepada Allah, dia agungkan Allah dan dia cintai Allah. Berkata Imam Ibn Hajar, perkataan Imam Ibn Qayyim tadi beliau ungkapkan dalam kitab Madarijus Salikin. Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Ketika menjelaskan masalah khusyuk, beliau berkata, Al-khusyuk taratan yakunu min fi'lil qalb kal khasyah Wataratan min fi'lil badan kasukun wa qila la buddha min i'tibarihima Khushu kata Imam Ibn, Ibn Hajar kadang-kadang merupakan perbuatan hati seperti khasyah Khasyah itu sudah kita terangkan rasa takut yang disertai dengan ilmu baik ilmu tentang apa yang ditakutinya termasuk ilmu tentang efek bila tidak takut kepada dia itu khasyah kadang-kadang khusyuk itu berupa perbuatan badan seperti bersikap tenang dan tentram menurut pendapat lain gabungan antara keduanya. Khusyuk itu harus dilakukan ya oleh hati, ya oleh badan. Hatinya takut, badannya tertunduk. Bukti tertunduknya badan seperti ruku dan sujud. Al-Fakhru Razi dalam kitab tafsirnya menukil juga pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar yang barusan. Berkata ulama lain, masih dikutip oleh Imam Ibnu Hajar, huwa maknan yakumu bi yadharu yadhharu anhu sukunun fil atraf yulaimu al ibadah. Khusyuk adalah makna yang berdiri sendiri tapi dia nampak dari tenangnya pandangan mata tunduknya pandangan mata dan itu berbarengan dengan ketundukan hati ketika beribadah berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab Mafatihul Ghaib. Aslul khusyu' huwa linul qalbi wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu wa hurqatuhu. Fa idza khasha'a al-qalbu tabi'ahu khushu'u jami'il jawarih wal a'dha li'annaha tabi'atun lahu kama qala alaihi salatu Wasalam ala wa inna fil jasadi mudghah ila akhiril hadis wa kana alaihi salatu Wasalam yaqul fi rukuhi wa salatihi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi asal makna khusyuk adalah lunaknya hati luluhnya hati, tenangnya hati, tunduknya hati, dan sensitifnya hati. Ketika hati khusyuk, kekhusyuan hati akan diikuti oleh seluruh anggota badan. Karena anggota badan akan mengikuti kondisi hati. Seperti perkataan Nabi SAW, ingatlah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik keadaannya, baiklah seluruh anggota badannya. Bila buruk, buruk pula seluruh anggota badan. Segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau hatinya lunak, luluh, kemudian tunduk, tenang, maka itu akan menjalar kepada seluruh anggota badannya. Anggota badannya juga tunduk dan patuh kepada Allah. Tenang, kalem, cool. Karena mengikuti apa? Kondisi hati. Ketika ruku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka membaca doa Doa yang beliau baca diantaranya Khash'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asabi Ini bagus untuk dihafal Khash'alaka khusuklah kepada engkau ya Allah Sam'i Pendengaranku wa basari Penglihatanku wa mukhi apa yang ada di dalam tulang, isi tulang apa yang cair? Sumsum. -sum. Dan sumsumku, wa admi dan tulangku, wa dan seluruh urat-uratku. Khusyuk. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Tapi jangan abaikan doa pokok ruku yaitu subhana rabbiyal azim. Setelah subhana rabbiyal azim minimal tiga kali barulah membaca doa lain termasuk doa yang barusan khalaq akhsha'an alaka sam'i wa basari wa mukhi wa adbi wa asabi Kemudian dari semua penjelasan tadi kita mengetahui bahwa para ulama termasuk Imam ibnu Rajab memandang bahwa Khudu atau tunduknya anggota badan merupakan buah dari tunduknya hati kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala yang beliau jelaskan dalam kitab Majmul Fatawa ketika menerangkan khusyuk. Kata beliau wal khusyu yatadammanu maknayain. Khusyu itu mengandung atau mencakup dua makna. Makna pertama at tawadu wa dhullu Tawadu rendah hati dan merasa hina diri di hadapan Allah. Yang kedua as-sukun wa tu'maninah. Tenang atau nyaman tentram. Dan kedua hal ini lahir karena luluhnya hati atau lunaknya hati sebagai lawan dari kerasnya hati. Maka khusyuknya hati meliputi ibadahnya hati kepada Allah dan tenang ketika melakukan ibadah tersebut. Berdasarkan hal itu, kekhusyuan di dalam solat mencakup kedua-duanya. Ya ada aspek tawadu dan hina di hadapan Allah, ya aspek tenang dan tentramnya hati ketika melakukan solat tersebut. Dari ungkapan Syekhul Islam yang tadi, kita melihat bahwa beliau memandang bahwa lunaknya hati memiliki asar, memiliki dampak terhadap anggota badan dan lunaknya hati itu termasuk wujud nyata dari kekhusyuan. Kalau jasadnya tunduk dan patuh kepada aturan Allah, maka itu sebagai akibat dari tunduk dan patuhnya hati kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika hati tawaduk dan merasa hina di hadapan Allah, saat itulah hati merasa tenang dan tentram, maka saat itu pula seluruh anggota badannya tergiring, tertuntun untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Al khusyu' fil qalbi an tulina kanafaka lil mar'is lil mar'il muslim wa alla taltafita fi salatik." Kata Ali bin Abi Thalib, khusyuk di dalam hati adalah lunaknya sikap perilakumu terhadap sesama muslim. Ketika kita ramah, baik, santun, menghargai sesama muslim, itu wujud nyata dari khusyuknya dia di dalam hati. Dan tidak berpaling dengan pandanganmu ke arah manapun ketika sholat. Ketika sholat fokus ke mana? Fokusnya selama sholat dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai salam ke tempat sujud. Tidak ke tempat lain. Kecuali satu momen pandangan kita tidak melihat ke tempat sujud ketika sholat. Momen apa tuh? Tahiyat. Kemana arah pandangan kita? Ke telunjuk yang kita isyaratkan ketika tahiyat, baik tahiyat awal ataupun akhir, sampai dikatakan la yujawizu basaruhu ila isyaratihi. Kata di dalam hadis yang pernah ini kita bahas, pandangan mata beliau tidak pernah terlepas dari isyarat telunjuknya ketika sholat, ketika tahiyat. Adapun selain itu, fokus ke tempat sujud. Tidak ada keterangan yang menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke tempat lain selain tempat sujud. Nggak ada keterangan yang menyatakan ketika ruku harus melihat ujung jari jempol kaki. Nggak, nggak ada keterangan. Sebagaimana yang banyak diduga orang. Ya. Ada eh, pendapat yang seperti itu juga dikemukakan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai oleh Qatadah dan sekelompok ulama salaf yang menyatakan bahwa khusyuk tempatnya di dalam hati tapi teraplikasi dalam perbuatan. Berkata Imam Ibn Sirin rahimahullah, "Kanu yakuluna la yujawizu basoruhu musallahu." Para ulama sebelumku berkata, pandangan mata Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpaling dari tempat sujudnya ketika sholat. Imam Al-Auza'i pernah ditanya tentang khusyuk. Beliau menjelaskan makna khusyuk kata beliau ghaddul basar wa hafdul janah wa aninul qalb wa huwal huzn. Khusyuk itu adalah tunduknya pandangan, rendahnya sikap dan merintihnya hati karena takut dan sedih kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Bishr bin Al-Walid, salah seorang murid dari Imam Al-Auza'i. Muridnya ini mengamati tindak tanduk gurunya yang dikenal kehusuannya. Dia mengungkapkan ra'aitul Auza'i ka'annahu a'ma minal khusyu. Aku melihat Imam Al-Auza'i seolah-olah dia ini buta karena kekhusyuannya. Jadi khusyuk sampai tidak mengetahui siapa yang ada di kanannya, siapa yang ada di kirinya, siapa yang ada di sekitarnya karena fokus kepada apa yang dia pikirkan. Berkata Mujahid rahimahullah salah seorang ulama tabi'in murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau seorang mufassir Mujahid ini yang kata Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau berkata idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk. Kalau datang tafsir dari Mujahid cukup itu bagimu. Enggak perlu lagi nanya kepada yang lain karena beliaulah ahli dari yang paling ahli. Ketika menerangkan ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 238 Allah berfirman wa lillahi qanitin dan berdirilah kalian kepada Allah dalam keadaan qanit dalam keadaan kunut maka berkata Mujahid ketika menafsirkan ayat ini wal kunut ar-ruku wal البصر wa ghadul basar wa الله janah min rahmatillahi azza wa jalla. Kunut yang dimaksud dalam ayat ini adalah ruku, khusyu, menundukkan pandangan ketika sholat, merendahkan hati ketika sholat, karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah beberapa penjelasan khusyuk dari para ulama. Yang kesimpulan dari semua penjelasan tadi adalah bahwa khusyuk maknanya mencakup amalan hati dan juga amalan lahir. Amalan hati berupa tunduknya hati, merendahnya hati, luluh dan lunaknya hati, tenangnya hati, tentramnya hati karena mengagungkan Allah, karena mencintai Allah dan karena takut kepada Allah. Dan semua kondisi hati tadi teraplikasi terwujud di dalam amalan anggota badan. Anggota badannya tawadu rendah hati kepada sesama makhluk. Ramah peduli kepada sesama manusia, mencintai, menyayangi sesama makhluk Allah Azza wa karena perilaku anggota badan mengikuti kondisi hati mereka. Inilah penjelasan tentang makna khusyuk baik dari aspek bahasa ataupun dari aspek istilah. Ada istilah lain yang mirip-mirip maknanya dengan khusyuk. Istilah itu pertama ikhbat. Ikhbat alif kha ba alif dan ta ikhbat. Kedua khudu. Ketiga tadarru'. Mirip-mirip boleh dikatakan secara umum sinonim, persamaan kata. Tapi ada sedikit perbedaan makna. Adapun perbedaan khusyuk dengan ikhbat. Allah menerangkan dalam Al-Qur'an di beberapa ayat. Di antaranya dalam surah Al-Hajj ayat 34 Allah berfirman, "Wa basyiril mukhbitin." berikan berita gembira kepada orang-orang yang mukhbit. Mukhbit orangnya, perbuatan ikhbat. Siapa orang-orang yang mukhbit? Allah menerangkan di ayat selanjutnya alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wassabirina ala ma asabahum wal muqimis wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang muhbit adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya karena takut. Dan orang-orang yang sabar ketika memperoleh musibah. Dan orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan, menginfakkan sebagian harta yang kami rizkikan kepada mereka. Itu ciri-ciri orang yang ikhbat. Teraplikasi dalam bentuk amalan. Kalau disebut nama Allah takut. Ada musibah sabar. Salatnya bagus, infak sodakohnya jalan. Itu orang yang hatinya mukhbit, amalannya terlihat seperti itu. Dalam surah Hud ayat 23 Allah berfirman, Innal ladhina amanu wa aminu salihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh wa akhbatu ila rabbihim dan ikhbat kepada Allah Mereka lah calon penghuni surga dan mereka akan kekal di dalamnya itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang ikhbat. Ikhbat itu perbuatannya. Pelakunya orang yang disebut mukhbit. Apa makna ikhbat? Secara bahasa ikhbat adalah al-makanul munkhafidu minal arad Tempat yang rendah di muka bumi. Setiap tempat yang rendah itu disebut khabat Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan ayat 24 dari surah Al-Hajj tadi wa basyiril mukhbitin berbahagialah orang-orang yang mukhbit. Apakah itu mukhbit? Kata Ibnu Abbas humul mutawadhi'un. Mukhbit itu orang-orang yang tawadhu. Berkata Qatadah dan Mujahid al-mutmainina ilallah orang yang tentram ketika beribadah kepada Allah tenang nyaman tentram berkata akhfash salah seorang ulama ahlus sunnah muhbit itu adalah orang-orang yang khusyuk jadi antara khusyuk dengan muhbit kadang-kadang sinonim berkata Imam Ibrahim An-Nakhai makna mukhbitin adalah mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Berkata Al-Kalabi, humur raqiqah qulubuhum. Mereka adalah orang-orang yang hatinya itu luluh. Hatinya itu lunak. Berkata juga Amr bin Aus, Al-mukhbitun alladzina la yadlimun wa idha zulimu lan yantasiru. Al-mukhbitun adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan kezoliman kepada pihak lain dan ketika mereka dizolimi mereka tidak membalas. Hatinya bersih ke orang lain. Ketika orang lain berbuat buruk nggak pernah balas. Kalau toh membalas, membalasnya dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Itulah orang-orang yang mukhbit. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan makna mukhbit. Kata beliau, al-ikhbat taduru ala yain Ikhbat itu mencakup dua makna. At-tawaddu was-sukunu ilallah Yaitu tawadu dan tenang ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dari definisi tentang ikhbat ini kita mengetahui bahwa ikhbat maknanya mirip-mirip dengan khusyuk. Bedanya kalau khusyuk diserba, disertai dengan tunduknya hati, merasa hinanya hati dan ada sikap ta'zim dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk lebih lengkap isi kandungannya daripada ikhbat. Inilah perbedaan antara khusyuk dengan ikhbat. Kedua, khudu. Ada khusyuk, ada khudu. Bisa sinonim juga. Apa bedanya? Sebagian ulama menyatakan inal khudu yakunu fil badan. Fayuqal fulanun khada'a li fulan. Wa in kana qalbuhu lam yakhda' lah. Khudu hanya berlaku pada badan. Dikatakan si fulan khudu kepada orang lain walaupun hatinya tidak khudu kepada orang itu. Dia umpamanya bertemu dengan seorang penguasa atau orang kaya. Orang kaya atau penguasa ini nyebelin. Dalam hatinya orang ini benci ke penguasa itu. Tapi pas berjumpa secara lahiriah. Secara dohir dia harus menampakkan hormat, patuh. Tapi hatinya mah gemes ya. Ada yang begitu? Ada. Khudu bisa terlihat dalam perilaku, dalam sikap dari amalan anggota badan. Walaupun hatinya tidak tunduk kepada dia, tidak hormat kepada dia. Adapun khusyuk, maka khusyuk itu teraplikasi dalam hati, badan, suara, bahkan pandangan. Dahulu para sahabat ketika sholat mereka tengadah melihat ke atas karena mereka meyakini Allah ada di atas langit. Ayat Al-Qur'an banyak yang menjelaskan bahwa Allah di atas. Aamintum man fis sama? Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Gitu ya. Banyak ayat yang sun. Makanya ketika sholat mereka tengadah. Ketika turun surah Al-Mu'minun Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Serentak seluruh sahabat, tak ada seorang pun di antara mereka kecuali menundukkan pandangan-pandangan mereka dalam salat mereka ke tempat sujud mereka itu menunjukkan semua sahabat memahami makna khusyuk dalam bentuk tunduknya termasuk tunduknya pandangan selain tunduknya hati. Jadi kalau khudu hanya tunduk badan secara lahiriah hatinya belum tentu. Tapi kalau khusyuk ya tunduk hati, tunduk badan, suara juga lirih, merendah termasuk pandangan juga menunduk sehingga kekhusyuan nampak dalam perilaku yang dilakukan oleh anggota badan termasuk ekspresi itulah perbedaan antara khudu dengan khusyuk fa aslul khudu huwa dhulu wal inkiyad fa idza qila khudu'ul qalbi fa huwa dhulluhu Wa idza khudu'ul badan fahuwa inqiyaduhu wa istislamuhu. Makna asal dari khudu adalah menghinakan diri dan tunduk patuh. Kalau dikatakan hatinya khudu berarti hatinya merasa rendah. Kalau dikatakan khudu'ul badan Berarti si badan tersebut tunduk, pasrah dan patuh kepada pihak lain. Oleh karena itulah maka khudu biasanya hanya terungkap kepada anggota badan sedangkan khusyuk mencakup seluruhnya ya hati, ya pandangan, ya suara termasuk juga anggota badan. Itulah yang kedua. Ketiga, tawarru' Tadarru juga semakna dengan khusyuk. Tapi ada sedikit perbedaan. Aktsaru ma yusta'malul khusyu' fi ma yujadu 'alal jawarihi fi dhahir wa in kana aidan yartabitu bil qalbi bila syak wa amma ad-dhara'ah fa aktsaru ma tusta'malu fi ma yujadu fil qalbi wa aslu ad-dhara'ah fil lughah adh-dhull wal khudu' wabihada na'rifu annaha ma'anin mutaqarribah Kebanyakan khusyuk digunakan untuk amalan lahiriah yang terkait dengan kondisi batin. Batinnya hatinya khusyuk, tunduk, patuh, maka anggota badannya juga begitu. Adapun tadarru kebanyakan hanya digunakan untuk hati semata-mata. Menggambarkan merendahnya hati, lunaknya hati disebut dengan sebutan tadarru. Tanpa dijelaskan bagaimana kondisi badannya. Adapun khusyuk mencakup kedua-duanya gabungan antara khudu dengan tadarru itulah khusyuk. Khudu tadi hanya anggota badan, yang tunduk hatinya mah tidak. Tadarru atau doro'ah hanya tunduknya hati, badan mah kadang-kadang tidak disebutkan. Maka khusyuk gabungan antara keduanya. Ya. Inilah perbedaan antara khusyuk dengan tiga istilah yang maknanya mirip. Ikhbat, khudu, dan tadarru. Di dalam ajaran Islam, khusyuk adalah sesuatu yang super penting dan memiliki kedudukan yang super tinggi dan mulia. Dan ini ditunjukkan oleh beberapa dalil. Setidaknya kita akan mengemukakan lima bukti tentang pentingnya khusyuk dan tingginya kedudukan khusyuk di dalam agama kita. Bukti pertama adalah annahu wajibun min wajibatis shalah. Pertama, khusyuk ini salah satu di antara kewajiban-kewajiban salat. Kita sudah terangkan khusyuk dalam sholat itu wajib. Siapa yang tidak khusyuk dalam sholat, dosa dia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seusai sholat yang beliau lakukan atau ucapkan pertama kali seusai salam apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah tiga kali. Kenapa istighfar? Emang kita sudah melakukan dosa gitu di dalam sholat? Iya. Dosanya itu karena lalainya kita dari kewajiban-kewajiban sholat. Salah satunya kehusuan tuh. Wajibnya khusyuk didalili oleh banyak ayat dan hadis. Di antaranya, فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ Solatihim sahun. Celaka orang yang solat itu orang yang sahun di dalam solatnya. Sahun ini buah dari ketidakkhusyuan. Sudah kita terangkan sahun yang dimaksud dalam ayat ini karena digunakan huruf an an solatihim sahun lalai dari tujuan solat. Tujuan solat tanha anil fahsyai wal munkar. Seusai sholat dia masih keji dan munkar. Dan lalainya dia dari tujuan sholat karena lalainya dia di dalam sholat. Tidak khusyuk. Sholatnya tidak berbuah. Tidak tanha anil fahsyai wal munkar. beberapa dalil di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 45 Allah berfirman wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin Kata Allah mintalah pertolongan dengan cara sabar dan salat karena sesungguhnya sholat itu berat. Bukan berat secara fisik, tapi secara apa? Secara psikis. Secara fisik mah tidak membuat kita lelah, tidak membuat kita keringetan, tidak membuat kita ngos-ngosan, tidak beresiko cedera, ya. Bahkan yang sakit pun kalau tidak mampu berdiri boleh duduk, boleh juga berbaring. Tapi kenapa Allah mengatakan berat? Secara psihis. Banyak yang secara psihis tidak mampu sholat. Tapi badannya kekar. Gunung tinggi kan kudaki. Lautan kan ku seberangi. Masjid kan ku lewati. <laughs> Ada yang begitu kan? Berat untuk melakukan salat. Allah menyatakan, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin." Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau yang khusyuk mah bukan hanya enteng dan ringan, tapi dia amat sangat butuh kepada salat. Bisa bimbang, bisa resah dia. Kalau umpamanya kelewat sholat, itu orang-orang yang khusyuk. Kenapa? Salat itu nutrisi batin. Konsumsi batin. Ibarat badan kita kalau tidak dikasih nutrisi, tidak dikasih konsumsi. Apa yang teralami? Lemes, badan gemeter, lapar, haus. Kan gitu ya? Batin juga begitu. Salah satu dari nutrisi batin itu adalah khusyuan di dalam sholat. Ketika menjelaskan ayat ini dan mengaitkan ayat ini sebagai dalil tentang wajibnya khusyuk, berkata Syekhul Islam, وَهَذَا يَقْتَدِي dhamma ghairil khashiin. Ayat ini mengandung makna celaan kepada orang-orang yang tidak khusyuk. Dan salah satu indikasi tidak khusunya itu menganggap solat sebagai beban yang memberatkan. Wa inna halakabiratun. Solat itu terasa berat. Illa alal khasyin. Ketika mengatakan wa inna halakabiratun itu celaan kepada orang-orang yang merasakan berat dengan solat. Illa alal khasyin. Kecuali orang-orang khusyuk mah enggak berat, malah semangat Ibarat kita jangankan lagi lapar atunya. Lagi nggak lapar ada undangan makan, yuk makan saya traktir. Langsung gesit, hayu hayu di mana gitu ya. Biasa di warteg. Boleh. Sekenyangnya maksimal 5000. Lumayan apa? <laughs> Ya, Nasi aja dua piring cukup, kenyang. Jadi orang semangat kalau ke makan ya enggak umumnya tuh Kecuali orang yang sedang diet, ah jangan bicara makanlah. Merusak program. Tapi umumnya orang diajak makan semangat. Makanan lahiriah. Orang yang khusyuk sesemangat itu ketika mau melaksanakan sholat. Wa innaha lakabiratun. Salat itu berat. Ini kalimat yang mengandung unsur mencela orang-orang yang merasa berat terhadap salat illa alal khashin. Kata Syekhul Islam wa hadha yaqtadi dhamma ghairul khashin. Ayat ini mengandung makna mencela orang yang tidak khusyuk dalam salat seperti Al-Baqarah 143 Allah ber berfirman wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lin'alama may yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah Dulu kaum muslimin ketika salat itu kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. 6 bulan tuh. Setelah enam bulan turun ayat, pindah kiblatnya ke mana? Ke Ka'bah di Mekah. Orang yang terbiasa menghadap ke Baitul Maqdis terus disubuh, disuruh rubah berat enggak tuh secara psikis? Berat. Secara fisik makan gampang tinggal malik gitu kan. Tapi secara psikis berat. Dan ada orang-orang yang keberatan dengan hal itu. Allah tahu hati orang, lalu Allah turunkan ayat. Kata Allah, tidaklah kami jadikan kiblat yang dahulu kamu menghadap ke sana, kecuali untuk mengetahui siapa orang-orang yang mengikuti Rasul dan siapa orang yang berbalik arah. Ada di antara keberatan nggak mau menghadap ke Ka'bah, akhirnya dia murtad lagi. Ada. Lalu Allah menyatakan wa innaha wa in kana lakibiratan. Sesungguhnya hal itu berat. Merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu berat illa 'alal ladzina hadallah kecuali bagi orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk ikhwan yang dulunya masa lalunya kelam, lalu dapat hidayah, lalu hijrah. Apa yang terjadi? Dia harus meninggalkan banyak hal, ya enggak? meninggalkan kebiasaan yang menyenangkan, meninggalkan lingkungan yang menyenangkan, meninggalkan kawan-kawannya. Tempat dia hang out dulu. Tempat dia kangkau-kangkau dulu. Tempat dia mejeng-mejeng dulu. Secara psikis berat apa tidak? Berat. Kecuali orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk banyak orang musyrik yang hatinya menerima dakwah. Dulunya menyembah berhala, Lata, Uza, Hubal, Manat, dan yang lain-lain. Mereka sembah. Datang dakwah. Akalnya, fikirannya, hatinya menerima. Ini benar ini. Masa sesembahan kita lebih hina dari kita? Kita yang bikin, kita yang sembah. Yang kita sembah itu untuk berkedip saja tidak bisa. Membela diri digetok sama kita, nggak bisa nangkis ya. Disorong, didorong, geruk gitu. Bisa bangkit sendiri? Tidak. Tapi yang kayak gitu disembah. Tapi untuk berpindah keyakinan berat. Secara psikis beratnya. Begitu juga orang yang sudah berurat akar tradisi menancap di dalam hatinya. Tradisi ini, tradisi itu. Dan banyak di antara poin tradisi yang mengandung unsur syirik. TBC. Tahayul. Bid'ah. C-nya apa? Khurafat. CH Tertanam ya. Setiap malam Selasa, malam Jumat nyuguh. Dulu makan ada tempat khusus namanya goa atau padaringan. <laughs> Di sana tuh surutu ya, gula batu gitu ya. Kemenyan dan itu tradisi yang berurat akar menancap tapi mengandung unsur syirik karena ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Percaya kepada ruh-ruh orang yang sudah mati. Percaya kepada kekuatan benda-benda mati tertentu. Itu unsur syirik, tapi sudah membudaya. Walaupun itu budaya, ya apa boleh buat. Harus kita singkirkan dari hati kita karena mengandung unsur syirik. Adapun budaya yang tidak mengandung unsur yang dilarang, yang diharamkan boleh-boleh saja, nggak masalah. Semua perintah syariat yang sifatnya umum tanpa merinci kaifiat atau tata caranya, maka tata caranya dikembalikan kepada budaya. Seperti mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamu. Tapi gimana cara memuliakannya tidak dirinci. Kembali ke uraf, kebiasaan, budaya daerah kita. Dan budaya untuk memuliakan tetangga itu berbeda ya satu daerah dengan dengan daerah lain. Selama cara itu tidak dilarang secara syar'i boleh. Kecuali kalau dilarang secara syari, oh memuliakannya itu dengan diservis oleh istrinya siapa, silakan. Nggak boleh <laughs> kalau itu mah, ya. Walaupun budaya tapi bertolak belakang dengan syariat ya jangan. Jadi budaya-budaya yang tidak terlarang secara syari boleh kita suburkan. Yang bertolak belakang dengan syariat wayahna kata orang sunnah kita kikis. Tapi banyak orang merasa apa? berat. Ini harus dipusti-pusti, dijaga, diles dilestarikan. Oke, okay, kita setuju melestarikan budaya selama tidak mengandung unsur syirik, kufur ataupun hal terlarang secara syari. Syariat itu nomor satu. Budaya mah hasil budidaya manusia, kreasi manusia, bikinan manusia, ari syariat mah bikinan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wahyu budaya mah hanya untuk di dunia ini saja syariat Pak untuk sampai ke mana? Ke akhirat. Dulu orang-orang musyrik menerima dakwah dari hatinya yang paling dalam, tapi berat meninggalkan kebiasaan. Allah tahu. Allah ungkapkan itu dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 13. Kabur 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi. Sungguh berat atas orang-orang musyrik tentang isi dakwah yang kamu serukan kepada mereka. Berat. Karena harus mengubah keyakinan yang sudah berurat akar sekalipun hati mereka mengakuinya, mengakui kebenaran dakwah ini. Maka ayat-ayat tadi menunjukkan merasaan merasa berat di dalam melaksanakan apa yang Allah cintai. Salat berat. Terus pindah kiblat berat. Padahal itu yang dicintai oleh Allah. Maka itu perasaan berat itu adalah sesuatu yang tercela, sesuatu yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan celaan Allah, kebencian Allah, murka Allah tidak mungkin ditujukan kecuali bagi seseorang yang meninggalkan yang wajib atau yang melaksanakan yang haram. Tercelanya orang yang tidak khusyuk menunjukkan haramnya khusyuk, menunjuk eh haramnya khusyuk. Haramnya tidak khusyuk dan wajibnya khusyuk. Makanya Allah menyatakan wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Sesungguhnya khusyuk ah, salat itu berat, berat, berat. Ini celaan. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, maka orang yang khusyuk itu tidak merasa berat, malah semangat untuk menunaikan salat. Taubahnya seperti semangatnya orang yang lapar kepada makanan. Orang yang rakus kepada hidangan sesemangat itu orang yang khusyuk di dalam sholat terhadap sholatnya. Maka ini menunjukkan wajib khusyuk di dalam sholat. Berdasarkan hal itulah maka khusyuk di dalam sholat adalah wajib. Ini dalil pertama. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dalil kedua Allah berfirman dalam surah yang tadi kita bacakan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat yang ke-11 qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun terus sampai ayat 10 ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwa mereka orang mukmin yang ciri-cirinya diterangkan di dalam ayat ini akan menerima warisan surga Firdaus selain mereka tidak akan memperoleh surga. Menunjukkan seluruh poin yang diterangkan dalam ayat itu menjadi wajib untuk diraih. Pertama, khusyuk dalam sholat. Kedua, berpaling dari hal yang sia-sia. Ketiga, walladzina lizzakati fa'ilun. Maknanya sering taubat. Ayat ini turun di Mekah sebelum zakat diwajibkan. Kalau zakat diwajibkannya di mana? Di Madinah. Sholat aja ketika uh, apa namanya Allah mewajibkan itu di akhir-akhir masa-masa periode Mekah. Zakat belum. Tapi di sini sudah ada walladzina hum lizakati fa'ilun. Maknanya para ulama ahli tafsir menyatakan orang-orang yang selingkali mensucikan jiwanya. Zakat ini adalah kesucian jiwa, membersihkan dirinya dari dosa, dari noda dengan cara banyak istighfar, banyak taubat, banyak beramal soleh, banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus dosa, mensucikan diri. Terus dirinci dalam ayatnya. Khusyuk dalam sholat, tidak melakukan hal yang sia-sia, selalu apa namanya mensucikan dirinya. Walladina hum hafidun. Terus farajnya dijaga, dipelihara dari dua hal. Hal pertama, tidak diumbar, tidak diperlihatkan kepada siapapun. Yang kedua, tidak berzina, tidak melakukan hubungan kecuali kepada dua illa illa apa namanya walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim atau ma malakat aimanum kecuali kepada istri-istrinya atau hamba-hamba saya yang mereka miliki fa innahum ghairu malumin maka kepada dua pihak itu tidak tercela tapi selain kedua itu dosa terus orang yang memelihara menunaikan janji dan amanat terus orang yang memelihara salat Walladzina ala solawatim yuhafidun. Kalau khusyuk tadi dari aspek batinnya, khusyuknya, ikhlasnya, kalau memelihara di akhir ayat ini dari aspek lahiriahnya ditunaikan secara berjamaah terus tata cara gerakan sholatnya sesuai dengan sunnah dilakukan di awal waktu kayak gitulah Nah, baru orang ini akan diberikan surga. Satu saja di antara poin-poin tadi tidak terpenuhi, nggak akan bisa masuk surga. Yang menunjukkan ke semua poin tadi wajib, termasuk khusyuk. Berkata Syekhul Islam, "Id law kana fiha ma huwa mustahab, lakanat jannatul firdaus nurithuha biduni li lidunihim." Seandainya semua yang dijelaskan tadi sunnah, maka pasti surga itu bisa diberikan atau diwariskan kepada orang yang lain selain mereka. Tapi karena Firdaus hanya diberikan kepada orang yang memiliki ciri-ciri tadi, menunjukkan ciri-ciri tadi adalah wajib termasuk khusyuknya dalam sholat ini dalil kedua dalil ketiga Nabi SAW mengancam orang yang tidak khusyuk salah satu ketidakhusyuannya itu adalah Matanya liar ketika sholat. Tidak fokus ke tempat sujud. Dia melirik. Dia umpamanya di masjid di belakang sholat. Sholat sunat. Setiap orang lewat dilirik. Oh si anu. Kira-kira apa yang dilirik oleh matanya. Berpengaruh gak kepada hatinya? Ya pasti. Oh si anu dari mana ya dia. Oh bajunya baru. Eh. <laughs> nah terus si pikirannya hatinya Ngecoblak juga tuh. Allah Rasul SAW mengancam. Termasuk orang yang mengadah. Menengadahkan pandangannya ke atas langit. Ketika sholat. Diancam oleh Rasul Sallam Dalam sebuah hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu Sallam ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim kenapa orang-orang itu menengadahkan pandangan mereka ke langit dalam salat-salat mereka lalu beliau menyatakan la yantahiyanna an dzalik aw la tukhtafanna absaruhum hendaklah mereka itu berhenti dari hal itu atau pandangan mereka nanti akan dicabut oleh Allah. Nanti dibutakan loh. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Diancam, dibutakan. Dalam hadis lain yang diterima dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfauna absarahum ila sama fi shalah aw la tarju ilaihim hendaklah orang-orang berhenti dari menengadahkan pandangan mereka ke langit dalam salat atau nanti pandangannya tidak kembali lagi alias buta ini jangan dianggap enteng apa hubungannya Sholat mengadah dengan buta nggak ada penjelasan ilmiahnya Ah, nggak percaya. Lalu dipraktekan. Nanti benar-benar buta loh. Jangan anggap enteng. Dulu kita pernah membahas al mubin bin fi akhtail muslim. Beberapa kesalahan orang-orang sholat. Di antaranya kesalahan ketika berjamah jangan mendahului imam. Nanti apa? Nanti wajahnya oleh Allah akan dirubah menjadi wajah apa? Himar, keledai. Ada kisah seseorang belajar ke seorang guru, ke seorang ulama. Tapi anehnya, ulama ini begitu bagus. Cara menjelaskan rangkaian muridnya banyak. Anehnya ulama ini selalu, selalu menutup wajahnya, nggak diketahui bagaimana wajah. Ada seorang yang penasaran. selesai kajian diikutilah orang itu sampai ke rumahnya. Diterima, ada apa? Saya mau bertanya. Kenapa engkau selalu tutupi wajahmu? Dia tercenung lalu menangis. Lalu dia berkata, kalau kamu melihat wajah saya, kamu akan terkejut. Dia bilang, kenapa? Akhirnya dia memaksa ingin melihat wajah kalau nanti suatu saat ketemu di jalan bisa mengenali kan gitu ya tapi syarat kamu jangan bilang ke siapapun ya dibuka ternyata wajahnya mirip wajah himar atau keledai terkejut dia kenapa demikian lalu dia kisahkan dulu ketika saya jahil saya sering mengolok-olok sunnah ketika saya mendengar hadis Janganlah seorang makmum mendahului imam. Maka tahu kalau enggak, Allah akan merubah wajahnya menjadi wajah keledai. Aku tidak percaya. Lalu aku sengaja mendahului imam. Sebab yakin enggak ada alasan ilmiah, alasan rasional, alasan logis. Tiba-tiba wajah bisa berubah menjadi wajah himar. Aku sengaja mendahului imam. Setelah itu aku pulang dengan keyakinan nggak terjadi apa-apa. Tapi tiba di rumah istriku anakku menjerit. Ternyata ketika dilihat di cermin wajahku berubah menjadi wajah himar. Sejak saat itu aku tobat. Aku belajar sungguh-sungguh tentang sunnah Nabi SAW sampai sekarang. Tuh. Dulu juga kita pernah membahas Kutaib. Kitab kecil dengan judul Ta'zimus Sunnah. Mengagungkan sunnah. Wajib mengagungkan sunnah. Di akhir Kutaib atau kitab kecil ini dibahas tentang ukubat. Beberapa sanksi, beberapa hukuman di dunia bagi orang-orang yang mengabaikan sunnah. Salah satunya itu Salah satunya juga kata Nabi SAW, kalau kamu bangun tidur, jangan dulu makan minum, tapi cuci dulu tanganmu karena kamu tidak tahu di mana kamu letakkan kedua tanganmu ketika tidur. Kan kita nggak sadarnya. Ada orang kalau saya mah tahu di mana letak tangan saya, di mana tangan saya saya letakkan. Tahulah. Jadi melecehkan hadis itu. Suatu saat dia tidur pas bangun apa yang terjadi? Nauzubillah. Kedua tangannya masuk ke lubang duburnya ketika dia bangun. Waliyadzubillah. Ini kisah real nyata. Jangan abaikan sunnah ya. Termasuk ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang berhenti dari menengadahkan kepalanya ketika sholat. Kalau enggak nanti buta loh. Allah nggak akan kembalikan itu pandangan. Jangan anggap remeh. Cobalah saya ingin coba benar nggak hadis ini. Lalu sholat menengadah. Jangan coba-coba ya. Kejadian sudah banyak contoh di masa-masa lalu. Hadis-hadis tadi menunjukkan ancaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang tidak khusyuk. Salah satu bukti ketidak ketidakhusyuannya itu dia menengadah. Salah satu kandungan khusyuk harusnya tunduknya pandangan. Termasuk Allah pun mencela orang-orang yang hatinya keras. Dan sudah dijelaskan makna khusyuk hatinya lunak. Orang yang keras hati menunjukkan tidak khusyuknya. Allah celak dalam banyak ayat. Di antaranya surah Al-Baqarah 74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Kemudian keraslah hati-hati mereka setelah itu seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Dan ini celaan kepada orang yang hatinya keras dan kerasnya hati lawan dari khusyuknya hati. Itulah dalil ketiga atau dalil keempat. Tentang apa? Tentang wajibnya khusyuk. Dan banyak lagi dalil-dalil lain yang menunjukkan khusyuk itu wajib. Wajibnya khusyuk di dalam sholat menunjukkan sangat pentingnya khusyuk dan sangat tingginya nilai kekhusyuan di dalam agama ini. Ini alasan pertama kenapa khusyuk ini penting dan tinggi nilainya. Karena khusyuk diwajibkan dalam sholat. Kita masih punya empat bukti lagi tentang pentingnya khusyuk dan tingginya nilai khusyuk. Tapi apa boleh buat, waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan cukup sampai di sini dan sisa penjelasannya akan kita lanjut di hari Kamis yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertanyaan pertama, bagaimana menjawab pertanyaan kalau Allah di atas aras berarti Allah butuh tempat. Bagaimana menjawabnya? Sudah pernah kita jawab belum? Puluhan kali, tapi mungkin yang bertanya waktu itu tidak datang. Atau datang tapi tidak menyimak. Atau datang menyimak tapi pelupa atau datang nyimak tidak lupa tapi mungkin ada tujuan lain kawannya yang dulu nggak datang sekarang datang biar saya menjelaskan lagi dari mana kalau Allah di atas aras menunjukkan Allah butuh butuh aras alasan apa yang dipakai lampu ini ada di atas lantai apakah lampu itu membutuhkan lantai tidak. Awan itu berada di atas gunung. Apakah awan itu butuh nggak kepada gunung itu? Tidak sama sekali ya. Sama sekali tidak. Jadi alasan rasional apa yang menyatakan sesuatu yang di atas berarti membutuhkan apa yang di bawah? Itu pertama. Oh, kedua, karena ada orang yang menyatakan ustadz ya seperti itu. Kalau Allah di atas ars berarti butuh ars Entah otak apa yang dipakai. Bisa berkesimpulan seperti itu. Apakah awan berada di atas gunung berarti awan itu butuh gunung? Enggak. Oh berarti arusnya lebih besar dari Allah para Allahu Akbar. Allah itu terbesar. Dari mana kesimpulan itu didapat? Kalau awan berada di atas gunung berarti apakah gunung yang lebih besar daripada awan? Tidak. Awan itu bisa lebih besar daripada kota bahkan negara. Coba musim dingin tuh pergi ke Eropa. Musim dingin di Eropa ya sekitar bulan-bulan nah nanti. Eh sekarang <laughs> bukan nanti. Sekarang Desember Januari sudah punya mau puncak-puncaknya musim dingin. Itu matahari itu sinarnya nggak tembus ke puluhan negara Eropa. Jadi setiap hari tengah hari juga seperti maghrib atau subuh we gitunya gelap. Karena apa? Terhalang oleh awan yang tebal. Awan itu berada di atas gunung. Apa ke gunungnya lebih besar? Enggak. Itu aja makhluk dengan makhluk. Sudah kita bisa pahami. Tidak selalu yang ada di atas itu membutuhkan yang di bawah. Yang ada di atas itu tidak selalu lebih kecil daripada yang di bawah Apalagi Allah. Apalagi laisa kami syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Lalu kenapa otak orang teh kesimpulannya itu menunjukkan ketidakcerdasannya walaupun cerdas. Oh kalau Allah di atas aras berarti Allah butuh aras. Oh berarti arasnya lebih besar. Oh berarti kalau arasnya hancur Allahnya jatuh. Itu otak apa yang dipakai sih? Coba terapkan itu ke awan dan gunung. Ya, jadi tidak selalu begitu. Sudah tuh terjawab. Kalau dengan itu masih belum mengerti, boleh tanya lagi. Apa betul tidak boleh meludah sebelah kanan? Kalau dalam sholat, ya. Dalam sholat boleh meludah, tapi ke kiri atau ke bawah, jangan ke kanan atau ke depan. Ada larangannya. Itu di dalam solat. Kalau solatnya di luar masjid zaman sekarang, kalau sekarang mah jangan. Oh berarti kata Ustad, kata hadis, boleh meludah dalam solat ke kiri atau ke bawah. Di masjid berkarpet bagus, lalu meludah. Maka jangan karena madarat Dolim kepada orang DKM marah tuh ya ini maksudnya kalau sholatnya di luar di jalan ya di tempat terbuka di tanah gitu nggak boleh meludah ke kanan atau ke depan boleh ke kiri atau ke bawah adapun di luar sholat tidak ada larangan kecuali ke arah kiblat ada ancaman siapa orang yang meludah atau buang ingus ke arah kiblat kelak dia akan mendapati ingusnya ludahnya nemplok di hidungnya pada hari kiamat. Maka perhatikan kalau kita mau meludah ke arah mana, jangan ke arah kiblat, ya. Boleh ke kiri, boleh ke belakang, boleh ke kanan. Di luar sholat tidak ada larangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam. WRWB-nya nggak pahalaan. Tulis warahmatullahi wabarakatuh. Capek usah kepanjangan. Dari capeknya itu dapat pahala. Gak mau capek tapi ingin pahala. Makan gaji buta. Ustaz apa hukumnya bersalaman dengan bukan mahram? Contohnya teman apa ada pengecualian kalau itu dilarang? Ada pengecualian dengan mahram boleh, tapi dengan bukan yang mahrammu, temanmu, sahabat, mau guru, mau tetangga, mau saudara. Saudara bukan mahram seperti sepupu, saudara enggak? Saudara, tapi bukan mahram. Boleh nikah dengan sepupu? Boleh. Maka tidak boleh bersalaman. Larangannya ada banyak, ayat ataupun hadis. Di antara ayat adalah Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Kullil mu'minat yaghuddna min absarihin. Katakan kepada orang mukmin, "Dalah menundukkan pandang." Enggak boleh lihat. Loh, apa hubungannya dengan bersalaman? Larangan melihat wanita atau lawan jenis non mahram adalah larangan ter rendah di antara penyebab perzinahan. Melirik, melihat. Apalagi yang lebih dari itu. Bersentuhan, bersalaman, apalagi berpelukan. Ada nggak ayat dan hadis yang melarang berpelukan? Tidak ada. Cipika-cipiki, berciuman, ada. Tidak boleh seorang muslim mencium wanita yang bukan mahramnya. Ada? Tidak ada. Oh kalau gitu boleh dong. Haram. Mana haramnya? Melihat saja tidak boleh. Apalagi lebih dari itu. Bersalaman, bersentuhan, berpelukan lebih dari melihat, lebih haram lagi. Sama dengan wala taqul uf, jangan kamu katakan uf kepada ayah dan ibu. Tidak ada larangan membentak, memukul, melotot ke orang tua, enggak ada. Apakah boleh? Haram. Mana dalilnya? bilang uf saja, ah saja. Tidak boleh, padahal itu adalah larangan atau kedurhakaan terenteng, teringan. Sudah dilarang, sudah haram, apalagi yang lebih dari itu. Ya. Terima kasih. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, terima kasih kembali. Amin wa jika kita belum mampu untuk menikah dalam rangka menghindari zina, boleh nggak kita berpuasa setiap hari untuk menahan hawa nafsu? Atau adakah amalan lain yang dapat dilakukan untuk menahan hawa nafsu selain dengan berpuasa? Iya, banyak. Pertama salah satunya adalah saum ya. Ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj faman lam yastati fa'alaihi bisyam Hai hey para pemuda siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah menikah siapa yang tidak mampu hendaklah saum dan sampai dua-duanya tidak nikah tidak saum tidak bahaya ya Jadi ya saum boleh enggak tiap hari boleh asal tidak pada hari-hari yang terlarang. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik maka tidak boleh. Tapi selain itu boleh. Dan itu yang dilakukan oleh para istri Nabi setelah Nabi wafat. Mereka saum terus setiap hari. Apakah termasuk saum dahar? Tidak, karena di hari-hari terlarang mereka tidak saum. Hari tasyrik tidak saum. Idul Fitri, Idul Adha tidak saum. Di hari-hari terlarang mereka tidak saum. Adapun larangan som sunnah pada hari Sabtu, ikhtilaf para ulama. Sebagian membolehkan, sebagian mengharamkan. Nabi SAW menyatakan, La tasumu yumus sabat illa fima fturidu alaikum. Janganlah kalian saum pada hari Sabtu, kecuali saum yang diwajibkan. Seperti nazar atau kodok boleh. Tapi saum sunnah tidak boleh. Hadis itu sahih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Syal Albani menyatakan haram som sunnah pada hari Sabtu. Jumhur ulama masih menyatakan boleh. Ya, ini ikhtilaf. Jadi boleh saum tiap hari asal tidak mencakup hari-hari yang terlarang seperti Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Apa amalan lain yang boleh atau bagus dilakukan untuk menahan gejolak syahwat? Banyaklah baca Al-Quran, banyaklah zikir, bergaulah dengan orang-orang soleh yang penuntut ilmu. Hindarkan pergaulan dengan orang-orang yang salah, nanti bisa terpengaruh, bisa mengalami degradasi iman, akhirnya terjerumus. Nah seperti itu ya. Dan cepat nikah. Dilihat dari tulisannya akhwat. Ya ahwat. Gede itu syahwatnya. Silakan nikah segera ya. Kalau belum punya calon, minta ke yayasan. Ada stok banyak. Bagaimana cara agar kita dapat mencapai kekhusyuan agar sholat tidak lalai. Di akhir bab ini di akhir penjelasan khusyuk ada nanti penjelasan kiat-kiat meraih kehusuan ya. Sabar. Mungkin sekitar tahun depan ya. Kan tahun depan sebentar lagi. Penjelasan khusyuk ini lama, mungkin sekitar 10 kali pertemuan ya. Nanti pertemuan ke-10 mungkin sampai ke kiat meraih kehusuan. Bagaimana hukumnya saat sholat pandangan kita terganggu oleh orang di sebelah kita yang sholatnya tidak sesuai sunnah. Berarti dia larak liriknya. Lagi sholat melirik, itu mah gitu sholatnya <laughs> Salah sendiri itu. Kadang kita gemes ingin memberitahu saat selesai sholat. Boleh diberitahu saat selesai sholat. Tapi ketika sholat fokuslah kepada tempat sujud. Menunjukkan bahwa dia itu ngelirik kiri atau di kanan. ya Fokus ke tempat sujud. Boleh nggak sholat witir ba'da subuh karena lupa? nggak boleh, sudah habis waktu. ya Tidak boleh. Istri saya sedang hamil. Apakah mengucapkan amit-amit saat melihat yang tidak disenangi merupakan tindakan dosa? Itu tasya'um. Tasya'um itu apa? Menimpakan kesialan karena melihat atau menyaksikan sesuatu yang dianggap buruk atau sesuatu yang bukan buruk tapi diduga memberi isyarat akan terjadinya keburukan. Itu tatoyur atau tasya'um, meramalkan kesialan. Maka tidak boleh. Ya. Tidak ada hubungannya antara melihat sesuatu yang buruk dengan efek kepada si bayi setelah lahir. Gak mau lihat monyet, nanti khawatir bayinya kayak kayak monyet. Gak boleh seperti itu ya, gak ada hubungan. Terakhir, jika teringat suatu amalan soleh di kamar mandi, apakah itu merupakan subhat syaiton? Sementara sebelum di kamar mandi belum teringat, teringat amal soleh di kamar mandi. Boleh, nggak masalah dalam di kamar mandi ingat sholat, Ingat ketika tawaf, ingat ke, ke baca Al-Quran, nggak apa-apa. Boleh nggak berzikir dengan hati di dalam WC? Boleh. Sambil duduk atau jongkok, sambil ngeden ingat akhirat. Ingat kekuasaan Allah. Ingat alam kubur. Boleh? Boleh. Sebagian ulama sudah sering saya jelaskan, Saking ingin setiap detik waktu yang dilewatinya menghasilkan ilmu, ke WC pun mereka belajar. Caranya gimana? Disuruhlah muridnya berdiri di luar WC membacakan kitab secara keras terdengar oleh gurunya dalam WC. Selama di WC tetap ada tambahan ilmu. Mungkin yang dibacakan ada ayat, ada hadis, penjelasan sahabat dan ulama. Boleh. Ketika kita di WC ada bacaan murotal, ada pengajian. Jangan, wah saya lagi di WC, tutup kuping. Nggak perlu. Boleh nggak? Ketika di WC mendengar pengajian, boleh. Bawa radio ke WC, ini kebelet ya. Bawa dulu radio, simpan di luar WC, kemudian setel yang keras. Jadi selama di WC, dengar kajian di radio. Boleh. Para ulama dahulu melakukan itu. Ya. Jadi tidak terlarang berzikir dengan hati, dengan hati di dalam WC. Yang terlaranglah berzikir dengan lisan di dalam WC maka itu tidak boleh ya. Ya cukup sampai di sini insya Allah nanti kita akan jumpa melanjutkan kajian ini di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.